Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Ringkasan Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Hafidz Al-Mufassir Al-Mu'arrikh Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Kita lanjutkan barakallahu fikum kemarin masih seputar apa kemarin? Seputar Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama. Bahwasannya ketika Rasulullah SAW awal mula hendak menerima wahyu yang pertama, beliau mimpi dengan mimpi yang benar mimpi tersebut karena mimpi semua para nabi itu benar mimpinya. Paham ya? Jadi jangan sampai wah sumbernya dari mimpi bukan seperti itu. Memang nas khusus langsung bahasanya apa? Nah barakallahu fikum, nam ru'yatul anbiya itu sahihah itu loh ya. Mimpinya para nabi itu semuanya sahih, semuanya benar. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak menyembelih anaknya Ismail, sumbernya dari mana? Sumbernya mimpi. Paham ya? Tapi dibenarkan dan sahih itu ya. Nah, nah ini juga Rasulullah SAW ketika awal mula hendak menerima wahyu pernah mimpi. Akhirnya beliau senang dengan menyendiri. Menyendiri di mana bang? Gua Hira beribadah di sini, yatahannat eh yata'abbad beribadah di situ. Na'am barakallahu fikum. Akhirnya pada bulan Ramadan didatangi oleh Jibril alaihissalam. Usianya berapa kemarin? 40 tahun. Nah, ketika usia Rasulullah SAW 40 tahun, didatangilah situ Jibril alaihissalam. Ngajari baca Al-Quran. Bayangkan itu. Usianya pada 40 tahun, eh, belajar Al-Quran. Ikhra' Bacalah. Apa kata Rasulullah SAW sampai tiga kali itu? Ma'ana biqari. Aku nggak bisa baca. Paham ya? Akhirnya diajari turunlah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah pertama kali nah barakallahu fikum beliau menerima wahyu. Naam. Akhirnya dengan keadaan seperti itu Rasulullah ketakutan, bergetar badannya takut. Eh? Bergetar ya, badannya bergetar karena takut ya. Nah, kalau fikum datang ke rumah ketemu sama istrinya Khadijah bintu Khuwailid. Namanya bertemu. Namun Khadijah bintu Khuwailid Masya Allah beliau justru menghibur absir menghibur bahwasanya itu yang telah engkau hadapi yang kau telah nah kalau fikum jumpai adalah perkara yang benar dan gak mungkin Allah telah akan apa menghinakanmu karena kamu adalah orang yang suka sodako, membantu orang miskin, suka apa? menyambut silaturahmi dan kau adalah orang yang senantiasa berkata pada perkara yang benar, seperti itu. Nah. Kemudian kita lanjutkan barakallahu fikum. Summa makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamkus la yara syai'an. Wa fatara anhu al-wahyu. Faghtamma lidzalik masyaallah. Kemudian setelah dapat wahyu yang pertama tadi, Rasulullah SAW tinggal beberapa saat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Rasulullah tidak melihat sesuatu apapun lagi setelah itu. Semula kan lihat Jibril, setelah itu nggak pernah melihat lagi. Nah, barakallahu fiikum. Wa fatara wahyu, wahyu terputus setelah itu. Paham ya? Wahyu terputus. Faktam manidalik akhirnya merasa sedih dengan hal tersebut. Paham ya? Merasa sedih terhadap apa? Enam kejadian terputusnya wahyu tersebut. Sampai kapan kita lihat? Fakila inna fatratal wahyi kanat koriban min sanatain, koriban min sintain aw aksar, Allah. Disebutkan bahwasanya terputusnya wahyu kurang lebihnya dua tahun atau lebih. Selama dua tahun atau lebih itu terputus wahyu, tidak dapat wahyu lagi. Faham maksudnya ya? Naam. Summa tabadda kemudian setelah itu tabaddalahu al-malak. Kemudian tiba-tiba muncullah malaikat baina as-sana' wal antara langit dan bumi ala kursi di atas kursi. Malaikat siapa ini? Jibril alaihissalam menampakkan wujud aslinya. Memiliki berapa sayap? 600 sayap. Walahu situ janah. Memiliki apa 600 sayap. Wasabatahu. Kemudian nabarakallahu memberikan apa? Naam kabar atau mengokohkan beliau dan wabasyarahu dan juga memberikan kabar gembira kepada Rasulullah annahu Rasulullah Masya masyaallah setelah terputusnya wahyu, eh, wahyu pertama terputus kurang lebih berapa tahun tadi? Dua tahun atau lebih, kurang lebihnya itu dua tahun. Akhirnya tiba-tiba muncullah malaikat antar langit dan bumi, besar sekali ya, antar langit dan duduk di atas kursi. Malaikat siapa ini? Jibril alaihissalam dalam wujud aslinya. Memiliki berapa sayap? 600 sayap. Nah, malaikat Jibril alaihissalam Nah barakallahu fikum mengokohkan beliau dan memberikan kabar bahwasanya beliau adalah utusan Allah yang sebenar-benarnya. Eh, diangkat menjadi rasul situ. Paham ya? Kita lihat. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat beliau, melihat siapa? Jibril salam, fariqa minhu eh, fazi'a. Fariqa itu fazi'a, bahwa itu ada fariqa eh, minhu eh, fazi'a, kaget. Kaget kan melihat dengan dengan wujud aslinya kaget, nampak tersayang. Paham ya? Kaget itu ya, merasa kaget. Wa dhahaba ila Khadijah, kemudian langsung pergi kepada Khadijah. Bayangkan itu. Pergi pada Khadijah. Faqala zammiluni zammiluni dathiruni. Artinya apa? Selimutilah aku, selimutilah aku. Artinya sama. Paham ya? Ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil artinya sama. Nah, wahai orang yang berselimut. Paham ya? Nah, jadi zammiluni dathiruni artinya selimutilah aku, selimutilah aku. Takut. Paham ya? kaget gitu loh, dengan kejadian tersebut. Fa anzalallahu taala alaih kemudian Allah Taala menurunkan kepadanya ya ayyuhal mudaththir kum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian langsung Allah turunkan ayat untuk beliau wahai orang berselimut, kum berdirilah fa anzir, berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir dan Rabbmu maka agungkanlah. Wasiyabaka tahhir dan sucikanlah pakaianmu. Paham ya? Disinilah Rasulullah SAW nah barakallahu fikum Naam diangkat menjadi Rasul. Dikasih kabar bahwasanya beliau adalah Rasulullah Hakon. Paham ya? Yang semula ketika nah barakallahu fikum mendapatkan wahyu pertama, nah barakallahu fikum diutus menjadi nabi kan? Itu pada usia berapa? 40 tahun. Kemudian setelah terputusnya wahyu selama kurang lebih 2 tahun. Barulah apa? Datang lagi malaikat Jibril alaihissalam. Berarti usianya berapa berarti? 60 tahun ya? Setelah 2 ta 2 tahun berarti 60 tahun kan? Hah? Apa? 42 tahun. 42 <laughs> tahun ya, Naam. 42 tahun ya, ya, Pak. 42 tahun, na barakallahu fikum. Datanglah malaikat Jibril tadi itu. Ini kurang lebih ya, namanya ada khilaf ya, ada yang mengatakan 2 tahun dan 2 tahun lebih. Ya kurang lebihnya 2 tahun lah gitu aja. Naam. Fakalat al-halu al-ula halan nubuwatin wa iha, masyaallah. Maka keadaan yang pertama dulu, wahyu yang pertama itu keadaan kenabian dan juga iha itu memberikan pemberian wahyu. Faham maksudnya ya? Naam. Tsumma amarahu fi hadhil ayah an yunzira qaumah Kemudian Allah telah perintahkan Rasulullah SAW pada ayat ini untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Wa idu'uhum ilallah. Dan agar menyeru, mendakwahkan kepada Allah. Mendakwai mereka kepada jalan Allah Subhanahu Taala. Fashammara sallallahu alaihi wasallam ansa kitaklif. Kamu Kemudian beliau, nabarakallah barakallahu Nam shammara itu maksudnya itu nabarakallah barakallahu apa bahasa Indonesianya? Ini loh. E, menyisingkan namanya ya ini. Bahasa dasarnya apa ini, Bang? Menyisingkannya. Nah, maksudnya itu maksudnya beliau langsung menyisingkan enam dari apa? Dari betis pembebanan. Maksudnya beliau langsung semangat gitu ya. Diberikan apa? Diberikan apa? Motivasi untuk memberikan peringatan. Wa qama bi taatillah atama qiyamin. Kemudian beliau pun langsung apa? mengerjakan ketaatan kepada Allah taala dengan sebenar-benar pekerjaan. Maksudnya benar-benar mengerjakan, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'u ila Allah ya azza wa jal al-kabir was-saghir masyaallah. Akhirnya beliau pun menyeru, berdakwah, mengajak kepada jalan Allah taala yang besar, yang kecil semuanya. Wal hur wal abd, yang merdeka maupun yang budak. Ar-rijal wanita, lelaki dan wanita. Al-aswad wal ahmar, yang kulit hitam dan kulit merah fastajabalahu ibadullah min kulli qabilatin. Akhirnya hamba-hamba Allah memenuhi panggilan, memenuhi dakwah Rasulullah SAW min kulli qabilatin dari setiap marga atau suku. Paham ya? Memenuhi panggilan seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebelum nanti datang ujian ya. Nanti ada ujian besar kali nanti. Yaitu apa? Siksaan dari kalangan orang kafir Quraisy nanti pembahasannya. Kita lihat dikit lagi. Fakana haiza qasabi sabqihim Abu Bakar. Panjang itu kalau diartikan fakana haiza qasabi sabqihim bawah itu anda lihat bawah itu ta'birun tuqanu liman sabaqa qauman fi syai'in wa asluhu annahum kanu yunam yansibuna bi halaqat as-sibaq qasbatan faman sabaqa iqtala'aha wa akhadhaha liyu'lam annahu sabit jadi makna haiza qasbi sabqihim ungkapan diungkapkan untuk orang yang pertama kali mendahului sesuatu pada kaumnya. Artinya Abu Bakar lah pertama kali yang masuk Islam itu maksudnya. Paham Ungkapannya pakai itu. Karena orang-orang Arab itu dulu kalau mereka lomba ya, menancapkan sesuatu di suatu tempat, tancapkan itu, nanti kalau lomba lari atau yang semisalnya, nanti yang ditancapkan nanti diambil sama orang yang pertama kali menang tadi itu. Kemudian ditunjukkan bahwasanya ternyata dia yang menang. Itu secara bahasa Arabnya seperti itu ya. Tapi ungkapan di sini dipakai apa? Dipakai untuk menunjukkan bahwasanya Abu Bakar Siddiq itu pertama kali masuk Islam. Paham ya seperti itu. Fakana haiza qasabi sabqihi, maka pada saat itu yang pertama kali masuk Islam itu adalah Abu Bakar Siddiq. Jadi caranya biar antum enggak bingung, dari kalangan lelaki dewasa pertama kali Abu Bakar Siddiq. Dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan wanita Khadijah bintu Khuwailid, seperti itu. Nanti akan disebutkan semuanya. Abdullah bin Utsman At-Taimi. Ini namanya Abu Bakar Siddiq, namanya Abdullah bin Utsman, Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah itu namanya Utsman. Jadi Abdullah bin Utsman, Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, Abu Bakar Siddiq berarti Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah itu namanya Utsman. Wa azarahu fi dinillahi wa da'a ma'ahu ila Allah ala basiratin Kemudian Abu Bakar pun apa? Memberikan dukungan, eh, memberikan dukungan di dalam pada agama Allah taala ini Wada'amahu ilallah ya ilallahi 'ala basiratin dan juga berdakwah bersamanya mendakwakan agama Allah di atas basirah, di atas ilmu. Fastajaba bani Abu Bakrin. Kemudian dengan dakwah Abu Bakar tersebut ada yang menerima. Siapa? Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini ya. Ini berkat dakwahnya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa amma Aliun, adapun Ali fa aslama saghiran ibna samani sinin, masyaallah. Adapun Ali bin Abi Thalib, beliau masuk Islam masih kecil ketika usianya 8 tahun. Usianya 8 tahun. Wakil aksan min dzalik ada yang mengatakan lebih dari itu. Paham ya Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak yang Pertama kali masuk Islam Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Dari kalangan anak adalah Ali bin Abi Thalib. Naam. Wa kadzalika aslamat Khadijatu wa Zaid ibn Harithah, masyaallah. Seperti itu pula setelahnya masuk Islam Khadijah bintu Khuwailid dan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah juga masuk Islam. Naam. Wa aslama al-Qassu Waraqah bin Naufal al-Qassu itu pendeta. Nah, kemudian masuk Islam juga pendeta Waraqah bin Naufal. Pendeta ini, Waraqah bin Naufal ini, nah barakallahu fikum, beliau ini ada kekerabatan dengan Khadijah bin Khuwailid. Jadi, jadi Na'am barakallahu fikum bin Naufal ini adalah anak pamannya Khadijah. Anak pamannya Khadijah berarti sepupuan ya. Ya kan? Anak pamannya Khadijah berarti sepupuan kan? Sepupunya Khadijah bin Khuwailid. Warakah bin Naufal ini. Nah, Warakah bin Naufal ini, nah barakallahu fikum, beliau ini eh, termasuk apa? Termasuk yang benarkan itu, membenarkan apa yang telah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena apa? Karena beliau ini juga termasuk apa? Termasuk nah barakallahu fikum. enam punya keturunan dalam artian bapaknya itu, bapaknya Warokoh itu dulunya adalah apa? Di atas agama Nasara dan juga menulis Injil dengan bahasa Urdu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, bukan bahasa Urdu ya, bahasa, bahasa Ibroniyah yang Ibroni bahasa Ibroniyah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian tapi benar kan karena dalam Injil yang asli murni masih ada gitu loh. Bahwasanya nanti akan ada datang kepada Rasulullah digelar dengan namus. Namus itu Jibril alaihissalam, istilahnya namus. Karena Jibril alaihissalam Namus dulu pernah datang pada Musa alaihissalam. Namus itu gelar julukan untuk apa? Untuk Jibril alaihissalam seperti itu. Nah, baca dikit ya. Naam. Wa aslaman al-Qassu Waraqah bin Naufal kemudian masuk Islam. Waraqah bin Naufal ini awal mulanya pendeta ya, masuk Islam. Wa saddaqa bima wajada wahyillah. Akhirnya apa? Nah, barakallahu fikum wa saddaqa membenarkan Nah, dengan apa yang dijumpai Rasulullah SAW berupa wahyu dari Allah Taala. Watamana Allahu kana jadaan dan berangan-angan kalau seandainya dia itu masih muda. Paham ya? Jadi Waraqah bin Naufal ini berangan-angan kalau seandainya beliau itu masih muda. Tuhan seandainya aku masih muda saat itu ketika nah, ketika kaummu. Jadi dia itu sudah punya firasat Rasulullah ini nanti akan dimusuhi, banyak musuhnya, banyak yang mencaci maki menghina itu sudah ada firasat. Karena pengalaman nabi-nabi sebelumnya juga seperti itu gitu loh ya. Jadi dia berangan-angan duha seandainya di saat itu nanti ketika kamu dimusuhi kaummu, eh, nah barakallahu fiikum siksa atau yang semisalnya, aku masih muda gitu loh, dia berangan-angan. Tamanna allau kana jadaan-jadaan itu nomor 4 bawah itu syaban qawiyan. Berangan-angan doa seandainya dia itu di masa-masa Rasulullah dimusuhi itu masih apa pemuda yang kuat. Maksudnya akan nolong gitu loh. Warqa bin Nawfal ini berangan-angan seperti itu. Wa ke awal mana nazal Yang demikian itu adalah awal kali nah barakallahu fikum ketika turun wahyu dibenarkan dari itu. nah Jadi eh, Warqa bin Nawfal berangan ya laitani fiha jada'an laitani akunu hayyan id yukhriduka qaumuka Artinya apa? Dia berangan duha seandainya aku itu masih muda saat itu. Saat itu maksudnya saat kamu nanti dimusuhi kaummu gitu loh. Karena posisinya ini kan baru pengkabaran, pengkabaran bahwa Rasulullah menerima wahyu. Dan yakin kalau kalau nabi itu mesti musuhnya banyak itu loh. Dia berangan-angan posisi sudah tua ini ya. Posisi sudah tua, berangan-angan dua seandainya saat itu nanti ketika kamu dimusuhi aku masih muda, aku akan menolongmu itu. Aku akan menolongmu. Nah. Seperti itu. Kita lihat barakallahu fikum itu tadi sudah kita selesaikan ya. Jadi kesimpulannya, soal yang besok yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang Kesimpulannya setelah Rasulullah SAW diperintahkan untuk nah barakallahu fikum nah menyampaikan ajaran Islam kemudian peringatkan manusia nah dari kesyirikan dan juga mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala menerima wahyu dan juga yang semisalnya mengajak apa bermasuk ke dalam agama Islam laki-laki perempuan baik yang kecil ataupun yang besar, kemudian juga ada di antara para sahabat yang masuk Islam seperti Abu Bakar Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib, Khadijah bintu Khuwailid bahkan Na'am barakallahu fikum, Na'am Warqah bin Naufal yang semula pendeta juga masuk Islam. Na'am barakallahu fikum, nanti pembahasan berikutnya seputar apa? Penjelasan bahwasanya dulunya sebelum Rasulullah SAW itu juga ada yang didatangi oleh Namus, Namus itu Jibril alaihissalam, yaitu datang kepada Musa alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Walhamdulillah rabbil alamin.